Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 185. Kata beliau di sini, misalun akhar contoh yang lain, ini mengenai apa kemarin? Mengenai mursal ya. Nah, sudah kita lewati marasilus sahabah la tadur wa tuqbal itu kaidahnya ya, marasil sahabat la tadur wa tuqbal. Nah, marasilnya sahabat itu, ya, terputusnya sanatnya sahabat kalau dia itu sahabat, itu apa? Itu tidak membahayakan dan terima. Karena kemungkinan besar tetap mendengar dari Rasulullah atau Rasulullah mengabarkan kepada sahabat tersebut. Mahfum ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu walaupun enggak bertemu langsung, mungkin melalui sahabat yang lainnya kan ya. Seperti itu na'am barakallahu fik. Kita lihat, misalun akhir contoh yang lain. Laurawa Ibnu Abbas Abbasin kisatan. Kalau seandainya Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan sebuah kisah waqa'at qabla wiladatih. Kisah itu terjadi sebelum dia lahir. Jadi Ibnu Abbas sahabat bukan? Sahabat yang mulia. Nah, beliau ini digelari dengan apa? Mufassir sahabat. Nah, turjumanul Quran. Paham ya? Kemudian beliau di, di, dikenal dengan ulama sahabat yang paling muda diantaranya 15 tahun sudah pandai dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, kalau seandainya Ibn Abbas membawa riwayat isinya kisah tentang kejadian sebelum dia lahir. Kalau sebelum dia lahir kan kemungkinan besar dia nyaksi menyaksikan kan itu. Nah, kita lihat li'anna risalah taqabla Ibn Abbas karena risalah kerasulan Rasulullah itu Rasul diutus sebelum lahirnya Ibn Abbas. Fabnu Abbas radhiyallahu anhu hina hajjar Rasul sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah melakukan haji wada', haji perpisahan karena kotnya hasil ihtilam. Waktu itu beliau Abdul Abbas itu baru apa? Baru menginjak usia dewasa. Nah, menginjak usia dewasa baru tumbuh. Tumbuh apa tumbuh menjadi orang menjadi anak dewasa. Nah, paham ya? Nah, yakni umruhu oh, yakni umruhu hawali 15 sanatan. Waktu itu usianya sekitar 15 tahun. Karena biasanya normalnya kalau anak laki-laki 15 tahun itu sudah dewasa. Eh, kedewasaan bisa terkadang diukur dengan mimpi basah, paham ya? Atau dengan suaranya berubah. Biasanya laki-laki normal sini ada semacam apa itu namanya? Ewa, nah warakallahu fikum suaranya berubah, enggak kecil lagi suaranya. Ada juga yang memang memang dia diciptakan tabiatnya suaranya kecil. Paham ya? Tapi kan ada tanda-tanda yang lain. Paham ya? Tanda-tanda yang lain seperti ihtilam, mimpi basah yang semisalnya. Nah, itu pahami baik-baik ya, jangan sampai keliru ya. Ewa, kita lihat bagaimana kalau kejadiannya seperti itu Wa hajjatul wada' kana li risalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam salatun wa sanah. Sedangkan haji wada' itu dilakukan eh, nah jarak antara Rasulullah diutus menjadi rasul itu 23 tahun. Paham ya? Jadi setelah Rasulullah menjadi nabi dan rasul itu 23 tahun setelahnya itu baru apa? Rasulullah melakukan haji wada'. Ketika usianya berapa? 63 tahunan itu. 63 tahun. Nah, kalau Ibnu Abbas kok mengkisahkan kejadian yang terjadi sebelum dia lahir. Nah, itu maksudnya. Itu bagaimana terima atau tidak kita lihat. Falau rawa qissatal hijrati masalan. Kalau seandainya Abdullah bin Abbas mengkisahkan tentang kisah hijrah, berarti hijrah terjadi sebelum ibn Abbas lahir, ya enggak? Sebelum ibn Abbas dilahirkan. Nah, kalau ibn Abbas kok membawakan riwayat kok isinya kisah masalah hijrah, fa innahu qat'an lam yudrikil hijrah. Maka sesungguhnya ibn Abbas secara qat'an secara pasti lam yudrikil hijrah tidak menjumpai hijrah tersebut karena belum lahir. Ya enggak? Nah, terus tapi terima enggak periwayatannya kita lihat. Aw lam tudrikhu aw qal Intinya dalam keadaan Ibnu Abbas tersebut eh, tidak menjumpai hijrah tersebut dan enggak tahu bagaimana hijrahnya. Nah, karena waktu itu belum lahir. Atau engkau katakan apa yang kau inginkan sudah Idza rawa qissatal hijrah na'lamu annahu lam yubashirha bi nafsihi. Apabila Ibnu Abbas meriwayatkan kisah masalah hijrah, maka kita tahu yakin bahwasanya Abdullah bin Abbas ini tidak apa? Tidak menyaksikan langsung dengan dirinya. Karena waktu itu belum lahir itu loh, ya enggak? Waktu itu belum lahir. Fa inna nah, fa inna nahkum bi anna hadzal mursal muttasilun. Tapi kita hukumi berani. Kita berani menghukumi mursalnya ini, terputusnya sanatnya ini kita katakan mutasil, Memiliki hukum apa? mutasil, memiliki hukum ittisal, bersambung dia. Paham belum? Nah, barakallahu fikum atau istilah lain katakan mausul. sanatnya mausul, eh, sanatnya bersambung sanadnya mutasil bersambung. Paham ya? Kenapa? Padahal dia enggak kan menyaksikan, enggak menyaksikan, enggak ikut hijrah juga, tapi kenapa dihukumi seperti itu? Lihtimali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam haddatsahu anha bi Karena ada kemungkinan bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang hijrah itu kepada Ibnu Abbas dengan sendirinya. Memang kejadian hijrah itu sebelum Ibnu Abbas lahir. Tapi ketika Ibnu Abbas barakallahu sudah menginjak dewasa, kemungkinan besar Rasulullah pun juga menceritakan kepada Ibnu Abbas. Jadi mungkin enggak itu? Mungkin. Karena Rasulullah sering nah menasihati Ibnu Abbas dalam keadaan ketika masih kecil ya, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tajidhu tijahak. Itu kan menunjukkan masih kecil. Jadi kemungkinan besar Rasulullah mengkabarkan kepada Abdullah Abbas, mengkabarkan kepada Abdullah Ibnu Abbas sehingga memiliki hukum apa? Fayuhkamu bi anhu muttasil. Maka dihukumi bahwasanya enam sanad tersebut atau riwayat tersebut bersambung. Walaupun dia tidak menyaksikan, tidak ikut hijrah juga. Karena kemungkinan besar apa tadi? Rasulullah mengkabarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mafhum? Ayo na'am. Berikutnya wa amma mursalut tabi'in famunqati'un. Adapun mursalnya para tabi'in. Siapa para tabi'in itu? Siapa para tabi'in? Eh orang-orang yang atau generasi setelah sahabat, orang-orang yang beriman, nah bertemu para sahabat, meninggal di atas keimanan. Enam itu adalah apa? Tabi'in. Kalau atsba tabi'in setelah tabi'in. Nah, tiga ini sahabat tabi'in sama atsba tabi'in dikenal dengan apa? Tiga generasi ini dikenal dengan generasi apa? Antum? Ayo, nama Al-qurun al-mufaddalah. Jangan sampai lupa. Al-qurun al-mufaddalah. Nah, generasi-generasi yang diberikan apa? keutamaan tiga generasi. Khairun nasi qarni, sumaladina, yalunahum, tsumma yalunahum. Al-qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Generasi sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Maaf insyaallah ya? Ewa na'am barakallahu fikum. Sekarang kita lihat. Adapun mursalnya tabi'in fa munqati'un maka tetap dihukumi munqati' terputus. Kenapa? Lihtimali anna tabi'iyya rawa an tabi'in. Karena ada kemungkinan tabi'in itu juga ngambil hadisnya dari tabi'in juga. Jadi kan nggak sambung. Tabi'in ngambil hadis dari tabi'in juga itu loh. Naam. Wa tabi'iyya tsani rawa an tabi'in. Dan bisa jadi tabi'in yang kedua itu pun ngambil dari tabi'in juga. Wa ya tsalis rawa an tabi'in. Dan bisa jadi tabi'in yang ketiga itu juga apa meriwayatkan dari tabi'in juga. Wa tabi'ir rabi' rawa an sahabah. Yang keempat baru meriwayatkan dari sahabat. Namanya ada ihtimal panjang sekali ya. Tabi'in ngambil dari tabi'in, ngambil dari tabi'in, ngambil dari tabi'in baru nanti ngambil dari sahabat. Fanam fantawa fi sanad salasah. Akhirnya apa memanjang. Ya, sanadnya memanjang tiga gitu. Tabi'in, antabi'in, antabi'in, ashabah. Panjang berarti? Panjang sekali jaraknya. La nadri anhum, kita enggak tahu dari mana eh, barakallahu tentang mereka. Kita enggak tahu tentang mereka. Walihada qalu oleh karena ini mereka mengatakan inna mursalat tabi'i ya'tabiru muqati'an Eh, ya'tabiru atau yu'tabaru? Yu'tabaru ya. Eh, itu keliru harokatnya kalau salah ya. Nah, yu'tabaru. Inna mursalat tabi'i yu'tabaru muqati'an Sesungguhnya mursalnya para tabi'in atau mursalnya tabi'in dianggap munqati', dianggap terputus. Paham ya? Seperti itu. Li'annana la na'lam man haddathahu bidhalik karena kita enggak tahu. enggak eh, tahu siapa yang menceritakan atau meriwayatkan hadis tersebut. Lakin lau alimna akan tapi kalau seandainya kita tahu annalladzi haddatsahu sahabiyyun bahwasanya yang, yang menceritakan yang mengkisahkan adalah sahabi bihaitsu na'lamu yaitu dengan nam dengan cara kita mengetahui anna hadzat tabi'i la yarwi illa an sahabah dengan dengan apa dengan catatan bahwasanya tabi'in ini tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari sahabat. Kalau itu baru kita hukumin. Paham ya? Bisa jadi kemungkinan bisa mutasil itu ya. Karena kita tahu bahwasanya tabi'in ini tidak meriwayatkan kecuali dari sahabat. Fa innahu yakun muttasilan, maka yang seperti itu adalah muttasil. Tapi kalau asar, kalau asar memang enggak syaratnya harus marfu' ya. Seperti asar Muhammad bin Sirin, qala al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum akhrajahu Muslim bi muqaddimah sahih Muslim misalkan. Nah itu asar namanya. Paham ya? Nah, itu bisa dikatakan syaratnya muttasil sama Rasulullah enggak? Paham ya? Karena asar itu apa? ya asar sebagaimana kita lewati bahwasanya sebuah hadis atau sebuah ucapan yang e, barakallahu fikum sampainya kepada para tabi'in dan di bawahnya. Paham ya? Nyam atau sahabat juga bisa, sahabat dan para tabi'in. Tapi kalau sampai Rasulullah hadis. Walaupun secara globalnya asar itu kalau dikasih taknid asarun nam anin nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa. Cuman hukum globalnya hadis asar khobar. Kalau khobar umum, khobar dari Rasulullah namanya hadis, khabar dari sahabat dan juga tabi'in namanya apa? Asar. Paham ya? Seperti itu. Sudah kita lewati semuanya. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Yang terakhir, qala al-muallif rahimahullah, al-Imam al-Amri rahimahullah, wa li hadza qala al-muallif rahimahullah, oleh karena ini al-muallif rahimahullah berkata, kada Sa'id, kada Sa'id bin al-Musayyib kada kada Sa'id bin al-Musayyib bala fil fil ihtijadi marwahu mursala. Ini ada yang nah, menyebutkan Sa'id Ibn Musanyib ada juga Sa'id Ibn Musanyab. Yang rajih yang mana? Nah, barakallahu fikum yang mana yang rajih? Sa'id Ibn Musanyib atau Sa'id Ibn Musanyab? Antum? Nah, barakallahu fikum. Sementara pakai yang sini dulu aja ya, pakai yang sini dulu. Nah, barakallahu fikum Sa'id Ibn Musanyib ini seorang tabi'in. Seperti hal tersebut adalah Sa'id Ibn Musanyib Nah, maka terimalah eh, untuk dijadikan hujah apa yang dia riwayatkan dalam keadaan mursal. Nah, barakallahu fikum karena sebagian mereka mengatakan marasilus sahabah la tadur tuqbalu. Kemudian tabi'in bagaimana? Nah, untuk masalah tabi'in khusus marasilnya siapa? Sa'id ibn al uh, eh, Sa'id ibn al-Musayyib ini diterima. Paham ya? Karena dia kemungkinan besarnya dia tidak meriwayatkan kecuali dari sahabat. Tidak mengambil ketua dari sahabat. Jadi kemungkinan itulah, ihtimal itulah yang jadikan apa kekuatan untuk jadikan hukumnya mutasil nanti. Maksudnya ya? Kita lihat. Wa dzalika li'anna tahu al-mursalah tutup biat eh, yang demikian tuh kenapa kok jadikan hujah bisa? Dikarenakan hadis-hadisnya yang mursalah yang tidak bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah tutup biat enam Ada barakallahu fikum diteliti dan diikuti adanya istilahnya mutabah. Faidahnya an Abi Hurairah. Maksudnya itu hadis-hadis yang mursal yang dibawa oleh Sa'id ibn Musayyib itu dicek dulu, diteliti lagi. Faidahnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau seandainya itu sumbernya dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, fahiya muttasilatun maka hadisnya muttasil. Paham ya? Naam. Wa alaihi fa ahaditsu Sa'id al-mursalah hujjah. Maka berdasarkan penjelasan tersebut hadis-hadisnya Sa'id Ibn Musayyib yang mursal tersebut, tersebut hujah, tapi dicek dulu dari siapa hadisnya itu. Kalau ternyata dari sahabat eh, dari Abu Hurairah, maka dia dikatakan mutasil, karena nah barakallahu fikum kemungkinan besar dia tidaklah meriwayatkan kecuali apa dari sahabat. Mahum? Ayo na'am. subhanakallah, wa bihamdika la ilaha anta